Demikian juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar radio muslim uh, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul untuk bersama membaca dan mengkaji sabda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih pada bab mulatafatul aitami wadda'afati wal ihsan ilaihim. Berbuat lembut dan berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang lemah sampai pada hadis ke 268 dan juga 269 dua hadis yang hampir sama eh, qala al-imam an-nawawi berkata al-imam an-nawawi wa an aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhal dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan wa ma'aha ibnatani laha tas'alu Suatu saat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita bersama dua orang anak perempuannya masuk ke rumahku dan wanita itu meminta-minta. Ini kemarin kita ambil faedah bahwasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada peminta-minta ya fakir. Sebagaimana di zaman sekarang ini. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin. Maka dia tidak mendapatkan dariku kecuali sebutir kurma, satu butir kurma ya. Satu butir kurma setahu saya, tamroh ini adalah eh, kurma kering, bukan kurma segar. Kurma kering itu ya paling maksimal sebesar biji eh sebesar ibu jari. Ibu jari yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil itu eh, apa namanya eh, kurma, kurma kering. Setahu saya begitu, tidak tahu kalau ada yang lebih besar lagi. Eh, saya belum tahu. Yang jelas sekitar itulah ibu jari atau lebih lebih kecil sedikit, ibu jari kaki. Ini menunjukkan bahwasanya kemarin kita ambil faedah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang mulia, seorang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang nomor atau penghulu para ambia dan juga sayyidu bani Adam di rumahnya tidak didapatkan kecuali kurma satu butir. Ya. Dan ini kemarin kita ambil faedah bahwasanya kenapa atau apa hikmah di balik banyaknya uh, uh, kesederhanaan atau adanya kesederhanaan di kehidupan para sahabat. Salah satu hikmahnya adalah kesederhanaan itu bisa lebih untuk mengingatkan orang akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Eh, orang yang hidupnya sederhana itu akan lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada fil asal ini pada asalnya dibandingkan orang yang hidupnya berlebih. Nah, ini wanti-wanti bagi siapa saja di antara kita yang memiliki kelebihan. Jangan sampai kelebihan tersebut mendorong kita kepada takabur tapi justru semakin kita diberi kelebihan oleh Allah, kita harus semakin tawaduk merendahkan diri. Karena kita justru semakin sadar Allah telah mengirimkan kelebihan tersebut melalui kita dan tentu kelebihan tersebut bukan semua adalah milik kita. Makanya nanti insya Allah akan kita pelajari hadis yang berikutnya innamatun soruna bidu'afaikum ya, sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah karena ada orang-orang dhaif dari kalian yang ini merupakan teori terbalik dari yang ada di e, teori-teori barat atau yang ada di e, apa namanya teori-teori e, yang ada pada zaman modern sekarang ini di mana kemiskinan atau orang-orang miskin itu menghambat adanya kemajuan ini berbeda sekali dengan teori yang ada. Karena justru nanti dikatakan oleh Syekh Salim di salah satu faedahnya bahwasanya eh, ad-du'afa masdar khairin lil ummah. Orang-orang lemah itu adalah sumber kebaikan bagi umat. Ya. Ini beda dengan teori-teori barat di mana apabila pendapatan per kapita meningkat <laughs> maka berarti menunjukkan apa? kebaikan sebuah negara. Kalau kita kita ya memang kita berusaha apa? untuk menghilangkan adanya orang-orang yang miskin atau memenuhi hajat orang-orang miskin sehingga dia tidak miskin lagi. Akan tetapi di satu sisi kita bersyukur masih ada orang-orang itu. Ya, masih ada orang-orang tersebut yaitu orang-orang lemah dan miskin. Nah, agama Islam ini terkadang begitu. Ya dia itu mengajarkan sesuatu yang pada pandangan dohir itu difahami secara sebaliknya. Eh, logika, logika berkata sebaliknya, tapi Islam mengajarkan seperti ini. Ya sebagaimana eh, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap eh, khufnya di bagian atas maka sahabat Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau kana ad-dinu birra'yi la kana al-mashu la kana mashu al khuffi ha la kana mashu asfalal khuffi aula min a'laha." Seandainya agama itu adalah didasarkan dengan akal pikiran semata, maka niscaya mengusap bagian bawah khuf, bagian bawah sepatu, ya, itu lebih utama dan lebih disyariatkan dibandingkan mengusap bagian atasnya. Yang diusapkan khuf itu atasnya di sini. Bukan bagian bawah tapi bagian atas. Maka Ali berkata, "Fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'la al-khuf." Oh, atau taala anhu. Aku melihat dengan mata kepalaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf. Kenapa? Agama ini bukan hanya sekedar apa? akal. Kalau agama dengan akal lihat orang-orang miskin adanya cuma getem getem getem. Dikai modal gagal maning. Hmm? Dikasih pesangon miskin lagi dikasih apa namanya tunjangan masih saja kelihatan miskin. Ini orang kalau tidak beriman dengan hadis-hadis yang semacam ini cupet hidupnya. Tapi ketika kita melihat hadis-hadis semacam ini justru kita bersyukur barangkali rezeki kita muncul itu karena ada orang-orang yang semacam ini. Negara kita itu bisa bertahan di tengah utang yang menumpuk ya, di tengah hutang yang menumpuk mungkin karena adanya orang-orang yang banyak hutangnya <laughs> ini orang-orang yang duafa orang-orang yang yang lemah jadi kita masih ditolong ya subhanallah ala kulihal nanti insyaallah kan kita kita akan sampai di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah menerangkan bagaimana kehidupan mereka dulu sederhana ya, kehidupan mereka sederhana nah uh, berkebalikan dengan kehidupan sekarang ini seperti yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, mal faqru akhsha alaikum wa inna ma akhsha alaikum an tuftaha ad-dunya lakumud dunya fa eh, tanafasuha kama tana fatana fatana kama kama tanafasuha hum kama ahl eh, kum kama hum. Sesungguhnya bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian tapi justru aku takut kepada kalian dibukanya dunia ini ya, dibukanya dunia dunia ini semua serba gampang diperoleh ya, dulu ketika zaman tahun 90-an mau dapat HP sama kartunya saja harus keluar berapa juta itu. Satu kartu kartu dulu itu satu juta. Kartu itu, kartu apa namanya? Hah? SIM, kartu SIM itu satu juta. Mungkin zaman antum masih kecil ya. <laughs> Ketika itu kita masih muda. <laughs> Insyaallah ya, kartu SIM itu satu juta ya kan. Tahun 90 itu. 90 91 92 ya. Eh, uh, 93 eh, afan bukan itu mungkin 98an lah mungkin 98 99 itu masih 1 juta sekarang Masya Allah anak SD bisa beli dengan uang sakunya ya bahkan dia bisa beli HP dengan uang uang sakunya. Wala kulihal dibukakan dunia ini yang ditakutkan sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan berlomba-lomba cari dunia sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba cari dunia yakni Bani Israel dan mereka akan binasa dengan dunia sebagaimana dan kita dikhawatirkan akan binasa dengan dunia sebagaimana orang-orang terdahulu juga binasa dengan dengan dunia ya, orang yang apabila diberi kelonggaran itu biasanya apa Eh, semakin banyak lupa kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ya, kecuali orang yang bisa bersyukur dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Namrud dengan kekayaannya, lihatlah Firaun dengan kekayaannya, lihatlah Korun dengan kekayaannya. Mereka menjadi orang-orang yang sombong, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah mengatakan, "Fa'ataituha iyyahu faqasamatha." maka aku berikan kurma tadi, sebutir kurma tadi kepada wanita tadi. Lihat bagaimana Aisyah betul-betul mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Ya. Kalau kita mau infak, ya kalau saya berikan kurma, saya jadi nggak punya kurma. Ya. Kalau saya kasihkan sejuta, nggak jadi sepuluh juta tabungan saya. Jadinya berapa? Sembilan juta. Wah, botak boten gitu ya ini ada korban ndak korban, korban ndak korban. Kalau saya korban kurang 3 juta deh tabungan saya. Jadi ini pikir tabungan dunia tapi terkadang kita lupa tabungan akhirat. Makanya e, nanti yang semacam ini ya itu akan e, memberi sebuah keyakinan kepada kita tentang fadlul akhirah, tentang keutamaan akhirat dan bukan hanya melulu tentang memikirkan kepentingan dunia. Kalau memikirkan kepentingan dunia, Aisyah lebih mending apa? Tahan itu kurma. Akan tapi dia pikirkan adalah kepentingan akhirat. Kurma ini dia infakkan satu butir berikan kepada wanita wanita tadi. Fakosamatha bayna ibnetaiha. Kemudian kurma tadi, lihat masya Allah ya. Ini ajib juga ini ibunya, ya, wanita tadi yang meminta-minta itu ajib. Ajib itu artinya apa? Menakjubkan. Ya. Jadi kurmanya itu bukan dibagi tiga, satu untuk dia, kemudian sepertiga sepertiga untuk anaknya yang satu masing-masing sepertiga, bukan. Dibagi dua. Fakas samatha baina ibnatayha walam takul minha dan tidak makan sedikit pun. Nih, jiwa seorang ibu itu memang biasanya begitu. Termasuk jiwa seorang bapak bagi yang sudah merasakan menjadi bapak. Kalau mau membeli, memberikan membelikan jajan buat anaknya, mau ngincipi saja rasanya apa? Enggak enggak enggak tega. Apalagi kalau sudah berhari-hari jajan itu diam, enggak dimakan, pikiran bapaknya atau pikiran ibunya, anaknya sudah tidak doyan. Ketika tinggal satu suapan lagi masuk mulut ibunya atau bapaknya, kemudian anaknya berkata, "Loh, masih ada enggak?" Nah, itu kata-kata seperti itu langsung seret itu. Orang tua itu seret itu yang pernah jadi orang tua insya Allah sudah pernah merasakan yang sebutnya ini. Jadi anak itu kalau dibelikan sesuatu terkadang diam berapa hari itu enggak dimakan. Tapi kalau sudah tinggal secuil, nah itu ditanyakan nanti. Nah ini yang bikin seret terkadang. Makanya Masya Allah ini lihat ajib keajaiban seorang ibu. Dia tidak makan sendiri tapi dia bagi menjadi menjadi dua. Thumma qamat fakharajat. Kemudian wanita tersebut berdiri dan keluar bersama kedua anaknya. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Kemudian masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu dan aku kabarkan kepada beliau tentang kejadian ini. Faqal manibtuliya min hadhil banati bisyai' Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diuji oleh Allah untuk merawat anak-anak perempuan, ya, untuk merawat anak-anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia betul-betul berbuat baik kepada dia. kunnalahu sitron minan nar, maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi tameng dia dari api neraka. Syaratnya apa? syaratnya mendidik dengan baik. Mulai memberi nama dia dengan nama yang baik dan sebelum itu bahkan memilihkan calon bapak yang yang baik. Bukan hanya yang irunge mancung ya, kemudian tinggi besar, kemudian apalagi keturunan ningrat ya, bukan itu saja akan tapi bapak yang bisa memberikan contoh suri tauladan yang baik. Ya. Jadi untuk menjadi bapak bukan hanya sekedar memberi nafkah, akan tetapi untuk menjadi bapak haruslah bisa memberi uswah. Ya. Untuk menjadi bapak bukan hanya sekedar apa memberi nafkah, tapi untuk menjadi bapak harus menjadi seorang uswah, contoh. Beri contoh bagaimana dia sholat. Ya. Anak akan melihat bagaimana dia bangun tidur, ya, bagaimana cara dia berbicara, menghormati orang lain, ini akan dilihat oleh anak. Ini akan dilihat oleh oleh anak. Nah, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, barang siapa yang eh, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak-anak perempuan, kemudian dia bisa berlaku baik pada anak-anak perempuan tadi, maka anak-anak perempuan tadi akan dijadikan si terminan nar. Kemudian dididik anak perempuan itu, bukan hanya sekedar sing penting anak wedok akeh, bukan. Tapi dididik, dididik. Ya, dipilihkan e, sekolahan yang baik, kemudian diajari untuk memakai pakaian-pakaian dan busana-busana muslimah dan diajari pergaulan yang baik, dilarang untuk bergaul yang tidak baik. Ya, ini harus seperti ini harus tegas kepada seorang wanita, anak perempuan, karena mereka e, adalah sebagai objek e, perusakan yang dilakukan oleh negara-negara barat sekarang. Coba iklan mana yang tidak pakai wanita? Mau ikan kursi saja pakai gambar wanita, mobil gambar wanita. Jadi Kesimpulannya sebetulnya iklan itu nggak perlu pakai wanita. Hanya memang orang-orang barat ingin menyusupkan, merusak wan, uh, kaum muslimin itu dengan itu. Karena mereka tahu kerusakan Bani Israel pertama kali adalah karena wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, "Inna awwala fitnatin fi Bani Israel kanat fin nisa'." bahwa fitnah yang terjadi pertama kali di Bani Israel itu adalah wanita. Ini adalah fitnah wanita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis sebelumnya dia mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Yani fitnah dunia dan fitnah wanita. Nah orang-orang eh, musuh-musuh Islam itu tahu tentang bahayanya fitnah wanita kepada umat Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fikum fitnatan hiya adarru al rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah dari di kalangan tidaklah ada sebuah fit, sebuah fitnah di kalangan umat Islam sepeninggalku yang lebih berat fitnahnya dibandingkan fitnah wanita. Kenapa lebih berat? Wanita itu disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqisa naqisatu dinin wa aklin orang yang agamanya kadang kurang dan akalnya kurang, tapi masih bisa memfitnah. Luar biasa. Dengan kelemahan dia bisa menggoda kaum pria. Ini berarti fitnah yang sangat luar luar biasa. Dikatakan oleh Allah, "Inna kaidahunna azim." Sesungguhnya tipu daya wanita, itu wanita-wanita yang saat itu menggoda siapa? Nabi Yusuf sungguh sangat besar. Sementara syaitan yang gembongnya fitnah dikatakan inna kaidas syaitani inna kaidas syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu apa? lemah. Makanya terkadang karena syaitan itu lemah yasta'in bil qawi. Karena dia itu lemah, dia minta tolong dengan yang kuat. <laughs> itu wanita. Nah, kalau udah setan ketemu dengan wanita, wah repot ini. <laughs> Jadi syaitan dari kalangan wanita. Mudah-mudahan Allah melindungi umat uh, Islam dari fitnah-fitnah semacam ini dan juga menjaga keluarga kita kaum muslimah. Makanya baik-baiklah yang untuk memil yang memiliki anak-anak perempuan dan juga yang memiliki istri. Ya, baik-baiklah jaga supaya mereka tidak menjadi sumber uh, daripada kemunduran umat umat Islam. Hadis ke-269 sama Ya, hadis ke-269 sama. Hadis selanjutnya uh, hadis ke-270. Qala al-Imam An-Nawawi 270 ya. Wa an Abi Syurai Khuwailid ibn Amr Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu qala al-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni uharriju haqqad da'ifaini al-yatimi wal mar'ati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ya Allah, inni uharriju haqqad da'ifain Aku adukan kepadamu ya Allah hak dua orang yang lemah yaitu al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Bahasa Terjemahan secara enaknya adalah aku ingatkan kalian wahai kaum muslimin tentang hak dua orang wanita yang lemah. Besarnya hak dua orang wanita eh, dua orang yang yang lemah yaitu anak yatim dan juga wanita. Ya, anak yatim dan wanita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingatkan kita tentang besarnya hak anak yatim dan wanita karena keduanya itu adalah orang yang lemah. Jadi anak yatim itu pada asal kondisinya adalah lemah. Demikian juga wanita pada asal kondisinya adalah adalah lemah. Mereka berdua ini sangat butuh untuk mendapatkan pertolongan, membutuhkan ihsan, perbuatan perbuatan baik kepada kepada mereka. Maka di antara faedah yang bisa diambil di sini ya, al wasiyatu bid du'afa alladziina la yastati'una hilatan minan nisa'i wal yatama wa 'adami ta'arrudi lahum. Pesan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang lemah orang yang tidak mampu atau tidak memiliki daya upaya dari kalangan wanita dan dari kalangan anak-anak yatim. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan orang-orang yang yang lemah, yang tidak memiliki daya upaya, baik dari kalangan wanita ataupun anak anak-anak yatim. Wa adami ta'arrudilahum dan jangan mengganggu mereka. Ya, jangan mengganggu mereka. Ini masuk termasuk diantaranya adalah istri-istri kita, kakak kita, ya, adik kita, ya, nah, lihat ibu kita, ya, kakek kita, eh kakek nenek kita, ya, nah, liannahum yaljauna ilallah wa yahtamuna biquwwatihi. Karena mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yalja, lujuk, bersandar kepada Allah dan mereka berlindung di bawah kekuatan Allah. Faman ta'arrada lahum istahaqqal ithma wal adaba. Maka barang siapa yang berani mengganggu mereka, naudzubillahi min dalik, maka dia itu berhak untuk mendapatkan dosa dan adab. Ya, jadi dari hadis ini Disebutkan bahwasanya yatim itu adalah termasuk lemah, wanita itu adalah termasuk lemah. Ya. Dua orang ini adalah diantara orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan sikap lembut kita. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis ke 271 dari Mus'ab bin Ume, eh, dari Mus'ab bin Sa'ad an Mus'ab bin Sa'din ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhumah Ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunah. E, berkata e, Mus'ab bin Sa'ad bahwasanya beliau memandang atau bahwasanya Sa'ad itu merasa dirinya itu lebih mulia dari yang lainnya. Lebih mulia dari orang-orang yang yang lainnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan tidaklah kalian diberi rizki kecuali dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Rawahul Bukhari. Ya. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya ini merubah teori 180 derajat. Bahwasanya adanya orang lemah itu ngerepot ngerepoti negara misalnya atau ngerepot-ngerepoti sebuah apa namanya perusahaan atau dan yang lain-lain. Tidak, justru dengan adanya mereka ini yang menjadikan uh, kita ini ditorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam uh, dalam fikih hadis atau faedah hadis dikatakan ad masdaru khairin lil ummah. Orang-orang lemah itu adalah sumber tentunya dengan izin Allah adalah sumber kebaikan bagi umat ini. Masya Allah ya. Fa'innahum wa inkanu du'afa'a fi ajsamihim. Mereka itu, meskipun mereka lemah dalam jasad mereka, jasadnya lemah, fa'innahum aqwiya'u bi'imanihim wa thiqatihim birabbihim. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang kuat karena mereka betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentunya adalah e, keutamaan orang-orang yang lemah tapi beriman. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'mini ad-dha'if. Eh, seorang mukmin yang kawi ya, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang daif. yakni orang yang mukmin kuat keimanannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah imannya. Wa fi khairun, tapi di dalam masing-masing orang tadi ada kebaikan. Selama dia masih beriman baik. Selama dia masih beriman maka itu adalah adalah baik. Nah. Kemudian kata uh, Syekh Salim, fa innahum wa in kanu du'afa fi ajsa'i ajsamihim fa innahum aqwiya'u bi imanihim wa thiqatihim bi rabbihim. Mereka meskipun lemah badan tapi kuat keimanannya. Wa tajarrudihim min hududin nafsi wa agradid dunya wa aradid dunya. Dan mereka itu orang-orang yang lemah itu biasanya biasanya ini ya, mereka tidak terlalu berharap berharap kepada dunia. Justru seperti itu. Dari sisi mana kita lihat? Kita lihat bahwasanya seorang yang miskin dengan contoh saja ya. Dengan uang 10 ribu itu merasa sudah senang sekali. Syukurnya luar biasa. Mereka seakan-akan, ah, jangan 10 ribu, 100 ribu lah. Sehari diberi 100 ribu, Masya Allah itu sudah Masya Allah seakan-akan, wah ini bisa layeh-layeh ini. Makan enak hari ini, masih bisa nabung, masih bisa ini, masih ini seratus ribu. Tapi bagi orang yang kaya seratus ribu per hari dia, ya cuma seratus ribu, ya cuma seratus ribu. Maka teras seratus ribu itu adalah uang yang mudah sekali untuk apa? Lepas, ya mudah sekali untuk lepas dengan belanja dan yang lainnya ya. Nah, jadi begitu. Mereka orang-orang yang miskin itu terkadang justru mereka itu mutajarrid an hududid dunya, hududin nafas. Mereka itu orang yang bersih dari keinginan sing macem-macem, ora neko-neko. Ya. Mangan karotelo, ratau ora tau semoyo. Nah niku napa ini walaupun makan cuma pakai apa? Telo, telo itu apa? E, singkong. Tapi mereka tidak pernah apa? Tidak pernah nelongso, tidak pernah apa? Dresulo, eh, dresulo. Tidak pernah mengeluh. Ya. ya sudah mereka berbahagia sekali dengan itu. Apalagi bayangkan kalau mereka dikasih kue tart. Bingung makannya. <laughs> Lah lah nih lah. <laughs> Ndaklah saya nih nggak tahu cara makannya. Ya, begitu Masya Allah. Ada dulu tetangga itu, kita beri kacang fustuk. Tahu kacang fustuk? Kacang yang dari Arab yang kulitnya keras itu. Mereka nggak tahu makannya dimakan dimut. Iya betul niki kok buatan entek-entek gak nggak habis belum. Kacang itu kalau makan harusnya pakai apa? Pendel gitu ditutup diambil dalamnya ini dimut Masya Allah Kan asin enak katanya. <laughs> Masya Allah. Nah orang desa itu macam-macam. Masya Allah. Allah kulihal. Ya, kemudian kata Syekh, "Falidzalika idza Allah bi ikhlasin istajabalahum. Oleh sebab itu kalau mereka itu berdoa, maka Allah akan sambut doa mereka. Wa kadzalika yarzuqullahul ummah bisa babihim Dan Allah berikan rizki buat umat ini karena adanya mereka dengan sebab adanya adanya mereka. Nah, kemudian faedah selanjutnya al-hasu 'ala tawadhu' wa adami ta'ali 'alan nas. Kita hendaklah senantiasa tawadhu' dan jangan sombong. Kita yang berhasil kuliah, Terkadang lihat tukang sapunya di mana? Kuliahan enggak pernah kita sapa. Padahal kalau enggak ada mereka ba'dallah, hancur itu sudah. Ya, kampus kita penuh dengan daun-daunan yang berserakan dengan sampah kemudian WC-WC itu baunya nggak karu-karuan. Ba'dallah Allah Allah tundukkan mereka untuk kita, maka kita harus hargai mereka, harus hormati mereka paling tidak dengan tegur dan sapa. Hmm. Faedah selanjutnya, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taghyiril munkar wa ta'lifil qulub wa tawjihiha lima yuhibbuhullahu wa yardah. Hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merubah sebuah sebuah kemungkaran. Ketika dia melihat ada satu sisi kesalahan dari diri Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia tegur dengan kata-kata yang indah. Wa hal soruna, wa turzakuna illa bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ini bisa seperti itu adalah karena orang-orang lemah di antara kalian. Maka Eh, kita harus hati-hati sekali dalam menyikapi mereka. Satu hadis lagi dan kita tutup insyaallah taala eh, kajian ini <clears throat> yaitu hadis ke-272 ketika Al-Imam An-Nawawi mengatakan An Abi Darda Waimir radhiyallahu taala anhu qaal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ubuhuni du'afa Carilah buatku orang-orang miskin ya untuk dibantu. Fa innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong dan di e, mendapatkan rizki adalah karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Maka berbahagialah bagi siapa saja yang memiliki dan melihat dan bergaul dengan orang-orang lemah di sekitarnya, dengan istrinya, dengan anaknya yang membutuhkan dia, dengan ibunya yang butuh perawatan dia, dengan bapaknya yang sudah tua renta, dengan kakeknya, dengan tetangganya yang selalu saja butuh kepada dia, dengan temannya yang mengeluhkan keadaan-keadaan kehidupannya sehingga kita bisa menolong dia, dengan masyarakatnya, dengan karyawannya yang dia adalah bawahan kita, orang-orang lemah bagi kita.